بسم الله الوحيد يشاء الشمال الحق ذلك الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حق حمده وَالشُّكْرُ لِلَّهِ حَقَّ شُكْرِهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Para jamaah dan pemirsa rahimakumullah Hidup adalah sesuatu yang sangat mulia Hidup adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala hidup adalah hasil dari penghembusan ruh ruh Allah min ruhihi ke dalam janin yang telah sempurna sehingga jadilah manusia yang hidup dan kemudian menjalani kehidupannya maka hidup adalah sesuatu yang melekat dengan diri manusia. Dan oleh karena itu harus dipertahankan. Harus dihormati. Maka barang siapa yang menghilangkan hidup, menghilangkan nyawa orang hidup, sangat sekali dikecam oleh Al-Quran tapi tentu dalam konteks dalam Al-Maidah ayat 32 Allah berfirman Wa min ajli dhalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a kami telah tetapkan suatu hukum atas Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh yang menghilangkan nyawa seseorang manusia tanpa alasan yang dibenarkan baik karena dia itu membunuh atau melakukan kerusakan di muka bumi maka dia bagaikan membunuh seluruh umat manusia dan kemanusiaan. Waman ahyaha nama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan nyawa, menghidupkan hidup, maka bagaikan menghidupkan seluruh umat manusia dan kemanusiaan. Tapi jangan salah paham, bukan berarti hukuman mati tidak dibolehkan. Justru ayat ini menegaskan bahwa mereka yang telah membunuh orang lain, yang telah menghilangkan nyawa orang lain secara tidak benar, sebagaimana para gembong narkoba, pengedar narkoba, produsen narkoba dan mereka yang terlibat apalagi dengan kesengajaan membunuh tidak hanya puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan umat manusia. Sebagaimana yang terjadi di negeri kita ini, sekitar 50 orang mati sia-sia setiap hari. 18 ribu nyawa hilang gara-gara narkoba. Dan tidak mustahil gerakan narkoba di negeri kita ini adalah bagian dari rekayasa nasional yang ingin merusak anak-anak bangsa. Karena bangsa Indonesia yang besar tidak mudah untuk dirusak dari luar dengan ancaman senjata lewat perang tetapi akan sangat mudah untuk dirusak dari dalam dan terutama dengan merusak generasi penerusnya, maka tidak mustahil peredaran narkoba yang sekarang pemakainya mencapai 5 juta, sebagian bisa direhabilitasi, sebagian yang lain tidak bisa direhabilitasi, adalah sebuah makar yang ingin merusak bangsa tercinta ini, yang merusak anak-anak bangsa. Tidak hanya anak-anak muda, tetapi juga orang-orang tua gitu. Maka oleh karena itu Al-Qur'an yang walaupun sangat menghormati hidup, maka sesungguhnya barang siapa yang menghilangkan hidup orang lain seperti membunuh orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan tadi yang oleh Al-Qur'an dia bagaikan membunuh umat manusia itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Maka ketika ada orang di bagian sana dari dunia ingin mengecam, mengeritik seolah-olah ajaran Islam untuk kisos yang memang ada dasarnya di dalam Al-Quran sebagai sebuah hukum yang kejam. Tadi sudah banyak disebutkan ayat Al-Quran. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha dan seterusnya ini sebagai sebuah balasan kenapa karena seorang yang telah membunuh orang lain itu dia telah menghalangi hak orang lain untuk hidup oleh karena itu kita tidak perlu takut terhadap kecaman bahwa membunuh orang yang telah membunuh kisos termasuk kepada pengedar narkoba ini sebagai pelanggaran HAM karena sesungguhnya para pengedar narkoba itu yang telah membunuh jutaan dari anak bangsa adalah pelanggar-pelanggar HAM yang berat pula. Inilah prinsip dari pandangan agama yang oleh karena itu para ulama di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005 telah mengeluarkan fatwa bahwa penerapan hukuman mati dibolehkan terutama pada kasus-kasus tertentu terutama yang bersifat and extraordinary crimes against humanity kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dalam sebuah hadis An Dailam Al-Himyari dari Dailam Al-Himyari yang berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna bi ardin baridah nu'aliju biha amalan syadida wa inna nattakhidhu min hadzal qamhi syurba." au oh, syaroba. Ya Rasulullah, kami tinggal negeri dingin, terutama yang ada musim dingin dan kami bekerja keras. Maka kami mengambil minuman dari tumbuh-tumbuhan ini, anggur sejenis anggur yang memabukkan sebagai minuman gitu. Rasulullah berkata, bertanya, hal yuskir, apakah minuman itu memabukkan? Kata Dailam, ya memabukkan. Qala Rasulullah buhu, Maka hindarilah. Dailam selanjutnya berkata, Sesungguhnya manusia penduduk-penduduk negeri kami itu tidak mau meninggalkan minuman yang memabukkan tadi itu. Walaupun setelah berkali-kali diperingatkan itu. Maka kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fa illam yatrukuhu faqtuluhum. Kalau mereka tidak mau untuk meninggalkan yang merusak dirinya sendiri dan merusak orang lain. Hadis ini keras sekali faqtuluhum mereka bisa dibunuh. Nirawahu Ahmad. Inilah dalil para ulama dari Al-Qur'an Al-Hadis bahwa penerapan hukuman mati terhadap gembong narkoba, pengedar narkoba, produsen narkoba, yang apalagi dari dalam penjara pun masih bisa berbisnis narkoba, yang telah mematikan anak-anak bangsa, jutaan anak bangsa. Ini adalah sebuah kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, dan ini adalah al-fasadul kabir. Sebuah kerusakan berat yang agama melarang kita fala tufsidu fil ardi ba'da islahiha jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi gitu. maka kita pesankan pada pemerintah kita seperti ketika Presiden Jokowi datang kepada Muhammadiyah kita teguhkan hatinya untuk tidak ragu-ragu untuk pemerintah lewat putusan pengadilan menerapkan hukuman mati tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, sudah sangat jelas bahaya narkoba menganga mengintai kita anak-anak bangsa dan keluarga Indonesia. Masa depan bangsa kita letakkan di pundak generasi penerus. Tapi apa jadinya ketika mereka adalah generasi yang lemah, generasi yang tak berdaya, generasi yang lunglai akibat bahaya narkoba ini. Tapi yang lebih penting lagi, gimana penanaman nilai-nilai tentang bahaya narkoba sebagai sebuah barang haram dan mengkonsumsi narkoba adalah perbuatan haram yang sangat dilarang oleh agama. Ini akan bisa dipahami, dihayati oleh anak cucu kita, oleh kita sendiri. Karena ternyata sekarang narkoba tidak hanya melanda anak-anak remaja, tapi juga orang-orang tua. Dan tak terkecuali kalangan profesi-profesi yang beraneka baik artis, pekerja seni, bahkan politisi, bahkan pejabat pemerintah. Dan tidak mustahil kalangan agama pun akan bisa terkena bius dari narkoba ini. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan bangsa tercinta ini generasi dan anak-anak bangsa dari bahaya narkoba. Semoga bangsa ini melahirkan generasi penerus yang kuat, yang akan melahirkan generasi berikutnya yang kuat pula. Dan inilah sebagai prasyarat dari kebangkitan dan kemajuan bangsa yang akan datang. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah alaikum warahmatullahi wabarakatuh